Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca risalah Kaifa takunu miftahan lil khair Taklif Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahullah Ta'ala Maka poin yang ke-15 agar e, sebagai cara agar orang itu bisa menjadi pembuka kebaikan untuk dirinya dan orang lain adalah mudawat mudawatun nafsi. Mengobati jiwanya sendiri. Ini adalah satu hal yang sangat penting sekali yaitu mengobati jiwa, mengobati hati. Siapa yang ingin menjadi kunci pembuka kebaikan maka adalah dia bersungguh-sungguh untuk mengobati jiwanya sendiri agar terbebas dari berbagai penyakit hati. Dan penyakit hati khatiratun cinta Sangat berbahaya. Dan e, madaratun alal alal insan membahayakan seseorang ghayatad darar. Benar-benar membahayakan. Di antara contoh penyakit hati adalah hasad. Yaitu tidak suka nikmat yang Allah berikan pada orang lain. Di antara penyakit hati adalah al-haq. Itu adalah permusuhan yang disimpan dalam hati. Dan dakhain dendam yang disimpan dalam hati al-ghil ya, ghil sering diterjemahkan dengan dengki dan yang lainnya minat dafain yang merupakan hal-hal tersembunyi yang ada di dalam hati wasakhaim jamak dari sakhima ya, dendam atau dengki alati tantawi alaiha al-qulubu yang dimuat oleh hati. Maka siapa yang ingin menjadi kunci pembuka kebaikan, maka adalah dia bersungguh-sungguh untuk mu'alajah, mengobati jiwanya. Dan eh, muda wa mudawatuha dan mengobatinya dengan mengusir penyakit-penyakit hati dari hatinya dengan meminta tolong kepada Allah Tabaraka wa taala wa taliban dan memohon kepada Allah. Dan terdapat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini sejumlah doa yang manfaat, di antaranya adalah doa yang doa agung yang penuh kebaikan. Alat khotamah alaihi wasallam yang Nabi tutup doa tersebut dengan permohonan waslul sahih mata saudari ya Allah cabutlah dendam atau dengki dari dadaku Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Tirmidzi mengatakan hasan sahih dinasai oleh Al-Albani. Maka dada jika mengandung dendam dan dengki, maka ada di dalamnya ahqad jamak dari haqdun permusuhan yang disimpan di dada ada di dalamnya daghain ya, dendam ada padanya ghil dengki maka bagaimanakah mungkin orang yang bisa menjadi pembuka kebaikan untuk orang lain padahal hatinya ada padanya hal-hal eh, yang terpendam yang merupakan kejelekan dalam dirinya terdapat kebaya hal-hal tersembunyi yang merupakan satu hal yang jelek. Ada padanya ghil dan hakat. Dengki dan permusuhan. Maka anakah yanbu? Yanba akan muncul min kalbin dari hati hadihi sifatuhu yang semacam ini sifatnya. Kemampuan untuk membuka pintu-pintu kebaikan untuk orang lain. Maka orang yang hasad, orang yang penuh dengan dengki boleh jadi menampakkan diri di hadapan orang lain kalau dia memperbaiki. Dan dia hendak membukakan untuk orang lain pintu-pintu kebaikan padahal dia merusak. Ya, misalnya adalah imamul hasadah. Imamnya ya, parang tukang hasad yaitu iblis. Tatkala iblis hasad kepada ayah kita Adam, apa yang dilakukan oleh iblis? Iblis datang menemui Adam, dengan gaya orang yang nasih al-amin memberikan nasihat dan orang yang terpercaya ya, dan mulailah iblis yurihi menggoda ya, memperdaya Adam dan mulailah iblis menyebutkan kepada Adam berbagai hal yang yusir menunjukkan kalau dia adalah orang yang menginginkan kebaikan untuk Adam padahal itu bohong maka setan yaitu iblis membisikkan kepada keduanya. Setan ingin menampakkan eh, apa yang tertutup dari keduanya, dari aurat keduanya. Ya, setan atau iblis mengatakan tidaklah rohmu melarang anda berdua untuk mendekati pohon ini ila kecuali kalau anda makan pohon ini anda akan jadi malaikat atau anda, atau akan uh, Anda akan jadi orang yang kekal di surga. Kebalikan dari realita. Ya, maka memakan buah larangan itu akan terusir dari surga. Lalu iblis bilangnya, kamu makan kekal di surga. Wakor sama Huma dan iblis pun bersumpah-sumpah di depan Adam dan Hawa, inilah kumal aminan nasihin. Sungguh saya itu menghendaki kebaikan untukmu Fadallahuma birruhur. Maka iblis pun menunjuki keduanya dengan tipuan. Ah, sampai rela dan berani sumpah-sumpah. Ini tulus, ini semata-mata demi dirimu dan kalimat-kalimat semacam itu. karena demikianlah orang yang dalam hatinya terdapat hal-hal terpendam yang jelek Dafa'in hal-hal terpendam dari kata-kata dafana artinya memendam. Hal-hal yang ter terpendam namun isinya adalah hakat permusuhan dan semacam itu. Dia tidak akan ahlan layak untuk menjadi kunci pembuka kebaikan. Bahkan orang ini akan orang semacam ini akan menjadi kunci pembuka kejelekan. Oleh karena itu maka hati memerlukan mu'alajah daimah. Pengobatan yang bersifat terus menerus wal mustamirah dan terus menerus waltimasin dan mencari waroja dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jauhkan dari hati asakhaim berbagai macam dendam dan dan dengki dan mohon kepada Allah agar membersihkan hatinya dari perkara-perkara semacam ini dan di antara doa yang baik dibaca adalah doa yang Nabi ajarkan dalam hadis yang diriatkan oleh Muslim dari Zaid bin Arqam Allah ma'ati nafsi taqwaha Ya Allah berikanlah kepada jiwaku ketakwaan wazakiha dan bersihkanlah anta khairu man zakaha engkau adalah sebaik-baik zat yang bisa membersihkan jiwaku anta waliuha wa maulaha engkau lah yang wali dan mengurusi hatiku wa maulaha dan pemimpin atas hatiku atau jiwaku. Maka itu diantara doa yang layak untuk dibaca di berbagai kesempatan di akhir sholat, sebelum salam dan yang lainnya agar bersih dari kita diantara upaya agar bersihnya hati kita dari eh, penyakit-penyakit hati. Kemudian poin yang terakhir yang keenam adalah robatul abdi fil khair wa El naf'il ibad semangat seorang hamba dalam kebaikan dan bermanfaat untuk orang lain. Bahwa kita muhadil umur maka ini adalah poin terakhir dari ber, berbagai poin yang telah di uh, yang ada bahwa jima umat dan dia adalah inti dari semua poin sebelumnya. Seorang itu akan jadi membuka pintu kebaikan bagi dirinya dan orang lain manakala dia punya antusias dengan kebaikan, punya himmah ya, untuk menjadi orang baik dan untuk berbagi kebaikan. Maka kata kunci dari semua yang telah disampaikan adalah rohbatul abdi fil khair. Ya, antusias seseorang untuk ya, melakukan kebaikan wanafil ibad dan bermanfaat untuk orang lain. Maka jika semangat semacam ini, antusias semacam ini kok imah ada pada diri seseorang, wa niatu musammimah dan diiringi dengan niat yang bulat dan tekad yang kuat, serta minta Allah minta tolong kepada Allah dalam hal tersebut wa atal umura min abwabiha dan melakukan berbagai hal sebagaimana mestinya, sebagaimana petunjuk teknisnya. Karena biidnillahi miftah lil khair. Ya. Misalnya di antara eh, perkara yang kemarin disampaikan adalah semangat untuk melakukan ilmu yang manfaat, mencari ilmu yang manfaat. Maka mencari ilmu yang manfaat ada cara-caranya, ada pedoman-pedomannya, semuanya dilaksanakan karena biiznillah maka dengan izin Allah maka seorang itu akan jadi kunci pembuka kebaikan dan penutup kejelekan. Ya, maka e, inti seorang itu agar hmm, ya seorang itu agar bisa melakukan hal-hal yang manfaat ya, intinya ada di e, di himmah ya, al-aliyah di semangat yang membara ya, itu dalam bahasa lainnya di sini disebutkan dengan rohbah dengan antusias yang luar biasa dan niat yang bulat ya, ada ya maka mirip-mirip niat di sini dan antusias di sini ya, bisa kita katakan mirip-mirip ya, maka ketika seorang itu memiliki niat yang benar antusias yang tinggi dan doa ista'ana billahi fidalik berdoa kemudian melakukan berbagai hal sebagaimana juknis yang harus memang dilaksanakan maka seorang akan jadi kunci pembuka kebaikan dan penutup keburukan wafil khitam dan di pada akhirnya aku mohon pada Allah Jalla wa'ala dengan seluruh namanya dan sifatnya seluruhnya dan bahasanya Allah tabaraka wa taala adalah Al-Fattahu Al-Alim bertawasul dengan nama Allah Al-Fattah Al-Alim ya, zat yang membuka dan zat yang mengetahui dan bahasanya dengan sifat Allah kalau dia adalah khairul fatihin sebaik-baik pembuka aku mohon kepada Allah untukku dan kedua orang tu orang tuaku dan para guruku dan umumnya kaum muslimin ya, agar Allah Subhanahu wa taala membukakan untuk kami semua luasnya anugerah Allah dan besarnya karunia Allah dan banyaknya pemberian Allah. Dan aku mohon padanya Jalla wa'ala untuk menjadikan kita semua eh, kunci-kunci uh, pembuka kebaikan dan menutup kejelekan dan berikan petunjuk kepada kita. Ya, wa ayahdina wa ayahdilana Allah berikan petunjuk ayah diana memberikan petunjuk kepada kita dan berikan petunjuk untuk kita wa ayah dia bina dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk bina dengan sebab kita kepada orang lain, orang lain dapat hidayah bina dengan sebab kita. Wa al huda lana dan memudahkan hidayah yaitu dah taufik untuk kita wa akhu da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu alaihi wa baraka wa an'ama ala abdillahi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Di catatan kaki aslu hadir risalah asalnya risalah ini adalah muhadarah ceramah umum al yang aku sampaikan di Masjid Jami' Ar-Rajihi di Riyadh. Kalau dalam e, bahasa Arab ya orang e, Saudi itu Masjid Jami' cuma disingkat Jami' saja. Masjidnya nggak di sebut. Nah, sehingga jamik apa? Bukan masjid jamik apa, nah, namun eh, jamik apa? jamik terus nama masjidnya. Kalau masjid titik-titik itu artinya malah bukan masjid jamik Cuma untuk sholat lima waktu. Ya. Tidak untuk sholat Jumat. Ya. Kalau masjid yang untuk sholat Jumat, jamik titik-titik namanya apa. Tapi kalau masjid titik-titik ah itu musola bahasa kita wa itu alaiha mataya secara minta adil dan aku telah uh, memberikan untuk ini hal-hal yang memungkinkan minta adil berupa edit maaf bapak uslubi ilqai ya, dengan tetap mempertahankan gaya bicara ceramah ya, fil ghalib dalam umumnya ya, materi di buku ini maka eh, gayanya tetap gaya ceramah beliau bukan gaya tulisan. Di banyak tempat. Wabillahi wahdahu taufiq. Hanya kepada hanya Allah semata lah yang memberikan taufik. Kemudian kita lanjutkan dengan <clears throat> masih di karya Sa'adul Musin, karya Syabdul Razak, hukum baru Sini, Fil Islam, hak orang-orang sepuh dalam Islam. Yang ini sama dengan kaifatakun miftanil khair aslinya adalah juga muhadarah ceramah yang kemudian ditranskrip, kemudian diedit, kemudian di dicetak. Ya, maka kita langsung mulai dengan uh, langsung kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadullah al-Karima bimahamidihi alladhi wa laha ahlun wa ahmaduhu tabaraka wa ta'ala hamdan kasran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda ahmaduhu jalla wa ala ala atayahu wa minanihi wa alaihi wa afdalihi ahmaduhu jalla wa ala ala an hadana li hadad dinil azimi wa manna alaina bittibai sunnati nabiyihil karimi salatullah wa salamu alaihi ahmadu jalla wa ala ala kulli ni'matin an'ama biha alaina fi qadimin wa hadithin au sirin au alaniyatin au khasatin au amatin au hayyin au mayyitin au syahidin au ghaibin laul hamdu hatta yarda walal hamdu idza idza radiya Aku memuji kepada Allah zat yang maha pemurah dengan berbagai macam pujian yaitu berbagai macam sifat Allah diwalah ahlun yaitu sifat tersebut adalah sifat yang memang layak untuknya atau dengan semua sifat, dengan semua pujian yaitu semua sifat yang dia memang berhak dan layak untuk memiliki sifat tersebut. Memujinya tabaraka wa ta'ala dengan pujian yang banyak penuh dengan kebaikan dan kebaikan sebagaimana yang diinginkan oleh Rabb kita dan diridai oleh Rabb kita. Aku memuji Allah Jalla wa atas pemberiannya dan anugerahnya wa alaihi dan nikmatnya wa afdalihi dan karunia-karunianya. Aku memuji Allah Jalla wa'ala karena telah memberikan hidayah kepada kita untuk agama yang agung ini. Memberikan nikmat, manna alaina, memberikan karunia atau nikmat kepada kita dengan mengikuti sunnah nabinya yang mulia. Dan aku memuji Allah Jalla wa'ala atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di masa silam ataupun masa saat ini. Nikmat tersebut nikmat yang tersembunyi, yang tidak terlihat ataupun yang nampak dan terlihat Nikmat tersebut adalah nikmat yang bersifat pribadi ataupun bersifat umum untuk semua orang. Fi hayyin aw maitin eh, ya, untuk orang yang hidup ataupun yang meninggal dunia yang hadir ya, ataupun bepergian yang hadir dalam artian yang mukim ataupun yang raibin sedang bepergian untuknya segala puji sampai dia ridha dan untuknya segala, eh, untuknya segala puji saat dia ridha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la rabba siwahu wa la khaliqa illa huwa azza wa jalla ilahul awwalin wal akhirin wa qayyimus samawati wal ardin khaliqul khalqi ajma'in. Nah, tidak ada Rob selainnya, tidak ada pencipta kecuali Dia. Dialah sesembahan orang yang dahulu dan yang sekarang dan belakangan Dialah yang mengurusi langit dan bumi, pencipta seluruh uh, makhluk seluruhnya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, wasafihu, makhluk pilihannya dan kekasihnya dan manusia yang dia beri amanah untuk menyampaikan wahyu dan menyampaikan pada manusia syariatnya Taraka ummatahu ala mahajatil bayda dan dia sang nabi telah meninggalkan umatnya di atas jalan yang terang malamnya bagaikan siangnya tidaklah menyimpang darinya ba'dahu setelah beliau wafat kecuali orang yang binasa beliau telah menyampaikan hujah menjelaskan mahajah jalan dan menjelaskan jalan tidaklah beliau biarkan adanya kebaikan kecuali telah beliau beritahukan pada umatnya tidak ada satupun kejelekan kecuali telah beliau ingatkan umatnya darinya. Dia berjihad karena Allah dengan sebenar-benar jihad sampai datangnya datang kepadanya sesuatu yang yakin, sesuatu yang pasti dirasakan oleh orang yang hidup yaitu mati. Salawatullah wa malaikatuhu wa anbiya'uhu wa salihuna min ibadi alaihi. Sanjungan Allah, malaikat, para nabi dan orang-orang soleh di antara hamba-hambanya untuknya sallama tasliman kathira Amma ba'd fa inna sesungguhnya manusia sangatlah membutuhkan hajatan masa sangat membutuhkan untuk diingatkan tentang hak-hak Allah Jalla wa Ala, hak-hak Rasul sallallahu alaihi wasallam, hak orang tua, hak kerabat, hak tetangga, demikian juga hak kibarus ini, orang-orang sepuh dan hak-hak yang lainnya. Dan mengingatkan hak-hak di atas adalah bawabatun adalah gerbang kebaikan dan jalan eh, untuk eh, terwujudnya solah kebaikan dan keberuntungan dan sifat seorang muslim jika dia ingat diingatkan dia akan ingat jika dia diberitahu kebaikan dia akan menerimanya ya, oleh karena itu Allah Jalla wa'ala berfirman Wadakir maka berilah peringatan Fa'ina dhikra maka peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman jika diingatkan dia akan ingat. Jika dia diberitahu maka dia akan menerima. Dan dia seorang muslim memahami keindahan syariat Islam yang penuh berkah ini yaitu syariat Islam. Maksudnya agama ini adalah agama keadilan, agama yang mengajarkan umatnya untuk memberikan kepada semua orang yang punya hak, haknya masing-masing. Ya Allah memerintahkan untuk berbuat adil Demikian juga berbuat baik. Di antaranya adalah dan memberikan kepada kerabat apa yang jadi haknya, melarang berbagai macam perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. yaizukum Allah berikan nasihat kepada kalian la'alakum tadakkarun supaya kalian mengambil pelajaran. Waliyata'ata dan supaya seorang muslim itu mudah baginya untuk melaksanakan berbagai hak karena orang yang e, fakitu fakidu syai' la yu'tihi pepatah Arab mengatakan orang yang tidak punya sesuatu tidak akan bisa memberikan sesuatu maka siapa yang tidak mengetahui hak Allah atas dirinya, hak Rasul, hak orang tua, hak tetangga, hak orang sepuh dan yang lainnya, tidak mungkin dan bagaimanakah mungkin dia bisa menunaikan hak-hak tersebut dan menunaikan hak dan itu adalah sikap adil memberikan kepada orang-orang yang punya hak apa yang menjadi haknya masing-masing itulah adil wa kaifa yakunu adlan bagaimanakah mungkin dia menjadi orang yang adil jika tidak tahu hak apa yang wajib dia tunaikan oleh karena itu min ahamil muhimat di antara hal yang sangat-sangat penting akadul wajibat Kewajiban yang paling ditekankan adalah perhatian untuk belajar, untuk mengetahui, untuk mempelajari hak-hak di atas. Dan hendaknya perhatian seorang muslim dengan e, hal-hal e, di atas dan pengetahuan tentang hal-hal di atas, maksud dan niatnya adalah untuk ya, melakukannya, untuk melaksanakannya. Wafiat tentang tamatan dia tunaikan hak-hak tersebut secara lengkap dan sempurna. Walaupun kadzalika e, dan tidak boleh tidak kadzalika seperti itu hendaklah dia menunaikan hak-hak tadi dalam rangka beribadah kepada Allah tanpa wa taala, mendekatkan diri kepada Allah. Maka e, belajar tentang hak-hak tersebut bukanlah tujuannya sekedar untuk limujaratil itilah sekedar mengetahui dan menambah pengetahuan, memperbanyak ilmu dan semacam itu. Karena itu bukanlah tujuan ilmu. Tujuan ilmu adalah e, mengamalkannya sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radallahu anhu yahtifu al ilmu bil amal. Ilmu itu memanggil orang yang mempelajarinya bil amal agar beramal, agar mengamalkan dirinya. Dia berteriak kalau bisa di, boleh dibahasakan, hei pencari ilmu, amal kalah diriku. Fain aja bahwa jika si penuntut ilmu itu ya memenuhi memenuhi panggilannya dengan mengamalkan ilmu maka ilmu tersebut akan bersamanya wa illa jika dipanggil untuk mengamalkan ilmu namun si penuntut ilmu tidak mau irtahal maka ilmu itu akan pergi hatta fayahtifu makna asalnya adalah e, panggilan atau suara tanpa ada sosoknya e, tiba-tiba e, kita dengar ada suatu suara itu namanya hatta fayahtifu ya, oleh karena itu maka e, telepon dalam bahasa Arab disebut hatif karena dia suara tanpa ada sosoknya. Orang yang ngomong tidak ada di depan kita. Maka terdengar suara dan suara itu ya, adalah ilmu. Ayo amalkan diriku. Maka jika orang yang diajak itu menerima kemudian mengamal, sehingga mengamalkan maka dia akan menyertai. Dan jika tidak maka dia akan pergi. Maka orang tidak akan bisa menunaikan hak kecuali dengan belajar. Maka disinilah pentingnya maka belajar tentang hak apa yang wajib kita tunaikan dan itu adalah e, cara supaya kita bisa jadi orang adil. Belajar tentang hak apa yang wajib kita tunaikan karena orang yang adil itu menunaikan segala setiap orang yang punya hak-haknya masing-masing. Dan orang tidak akan bisa melakukan hal ini kecuali jika dengan belajar. Namun Eh, ada satu hal yang penting dalam masalah belajar. Tujuan belajar adalah untuk beramal. Tujuan dari belajar adalah dan amal itu juga harus ada tujuannya. Dan ketika seorang itu mengamalkan, hendaknya tujuannya dan maksudnya adalah takaruban wa ibadatan. Takarub mendekatkan kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Falayakhlu alhalu maka kondisinya tidak lepas ya. Idan jika demikian, yang namanya pengetahuan kondisi tidak lepas dari dua kemungkinan. Boleh jadi hujatan laka atau hujatan alaika. Akan jadi argumen yang membelamu, alasannya membelamu atau akan alasannya akan menggugatmu. Dia akan jadi pembelamu, ilmu itu akan jadi pembela kita, jadi pembela Anda manakala Anda perhatian untuk menerapkan apa yang Anda dengar mengerjakan apa yang arahan yang disampaikan kepada Anda berupa kebaikan dan kebenaran dan eh, dan pendapat-pendapat yang benar. Atau ilmu itu akan jadi penuntutmu. Jika habduka min hadir ulum wal ma'arif, jika bagianmu, eh, jika sahammu, eh, peranmu dalam ilmu dan pengetahuan ini semata-mata mendengarkan, semata-mata membacanya, tanpa mengamalkannya. Di sini disebut mendengar dan mendengar karena aslinya adalah ceramah. Ya. Kitab ini adalah aslinya ceramah. Sebagaimana sabda Nabi, wal Quranu hujjatun laka au alaika. Ya, ilmu Al-Quran itu bisa jadi membela mu atau menuntutmu. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hal ini ya tatalak menuntut setiap dari kita untuk menghadirkan dalam dalam hatinya niat yang baik antara dia dengan Allah. Ketika dia mendengarkan kajian ini yang akan mempelajari hak-hak itu atau membaca hak-hak ini. Dalam dia niatkan untuk melaksanakannya. <clears throat> Dalam dia dia berusaha untuk menyempurnakan dan menyempurnakan penunaian hak-hak tersebut. Maka dia dengarkan, dia simak dan ada pada dirinya jiwa yang siap untuk mengamalkan, bukan jiwa yang berpaling atau mutarokhiyah atau jiwa yang lambat untuk beramal atau jiwa yang mutanawiyah yang tidak semangat untuk beramal maka kondisi semacam ini orang yang tidak akan mendapatkan bisa mengambil faedah maka maka kita ahwaja manakunu sangat membutuhkan dalam Eh, konteks ini dalam kondisi ini kepada dua hal yang disebutkan oleh Ibn al Qayyim di kitabnya Miftahul dari Saada. Ya, kata beliau adalah kunci sempurnanya seorang manusia. Ya, tentu ada manusia yang sempurna dan sempurna dalam artian sempurna menurut manusia. Menurut tolak ukur manusia. Fakamalu kuli insanin, maka kesempurnaan setiap manusia dan yang dimaksud dengan sempurna dalam manusia adalah sempurna menurut dunianya manusia. Yang dalam bahasa kita orang yang saleh atau semacam itu. Maka sempurnanya seorang manusia itu akan terwujud dengan dua hal. Yang pertama adalah himmatun turqihi wa ilmun yubassiruhu wa yahdihi. Yang pertama adalah semangat yang semangat itu akan membawanya naik ya, menuju kualitas yang lebih unggul. Ya. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang ya, yubasiruhu yang ya, menyebabkan dia ya, menunjukinya wayahdi dan menunjukinya. malah tiba sa'ada maka ya, tingkatan-tingkatan ya, kebahagiaan dan keberuntungan inama eh, tafutul abda maka itu hilang dari seorang hamba gara-gara dua hal ini. Ada orang yang celaka, ya manakala dia tidak punya dua-duanya. Atau cuma punya salah satunya, hilang salah satunya. Maka boleh jadi orang itu menjadi orang yang celaka, bukan orang yang berbahagia, orang yang beruntung, orang yang sukses. Boleh jadi karena dia tidak memiliki ilmu tentang kebahagiaan, tentang apa itu kesuksesan, apa itu kebahagiaan manusia. Karena dia tidak punya ilmu, maka dia tidak tergerak untuk mencarinya. Dia tidak punya ilmu tentang apa itu bahagia, apa itu keberuntungan, apa itu kesuksesan, maka dia tidak akan menjadi pemburunya. Orang yang memburu sesuatu adalah orang yang tahu sesuatu. Nah, orang yang tidak tahu sesuatu, dia tidak akan mencarinya. Au yakuna aliman biha atau dia punya ilmu tentang sesuatu. Namun latan hadu himmatuhi ilaiha. Ya, dia tidak punya semangat untuk ya, eh, tidak punya semangat untuk mendapatkannya. Ya sudah. Meskipun dia tahu kalau mau bahagia harus seperti itu, kan dia ah saya nggak bahagia juga nggak apa-apa. Nah, ya sudah gimana? Ya. Kebahagiaan adalah ini ini ini letaknya di situ. Dia tahu. Namun ah saya nggak perlu bahagia-bahagia. Nah, ya sudah maka dia tidak akan tergerak. Atau dia ingin bahagia, namun nggak tahu cara bahagia itu ya, bagaimana dan di mana kalau tak bahagia. Nah, maka ya asal. Nah, dan kalau asal ya seringkali tidak apa. Ini Eh, sekian sampai di situ kutipan perkataan Ibnu Qayyim di Miftah dari Sa'adah dan benar apa yang beliau katakan. Orang itu akan meningkat, ada peningkatan pada diri seseorang eh, dan orang itu akan sungguh-sungguh melakukan sesuatu perkara dunia ataupun perkara agama, modalnya dua hal ini. Ya, dalam perkara dunia misalnya, tidak harus ada dua modal ini. Orang itu akan semangat cari duit. Nah, itu ngerti duit. Kalau dia kira kertas kertas duit sama bukan duit itu sama saja, ya, dia nggak ketawa. Ah itu saya juga punya banyak buku di rumah. Ah, saya punya banyak kertas di rumah. Kenapa? Karena dia nggak tahu duit, nggak punya ilmu tentang duit, nggak nggak tahu di mana letak duit dan sumber duit. Nah, maka dia tidak akan tergerak. Kertas di saya HPS banyak di tempat Tuhan. Dia kira kertas itu sama. Dia tidak punya ilmu, maka tidak tergerak. Atau punya ilmu, oh, ya itu duit. Oh, sumber duit itu di situ. Oh, dia nggak punya semangat. Ah, saya nggak perlu duit banyak-banyak lah. cukup. Ah. Ya, dia nggak akan tergerak. Siapa yang tergerak mencarinya? mendatangi tempat sumber tersebut kemudian berusaha payah untuk mencarinya dia tahu kertas duit itu beda dengan kertas HPS biasa dia tahu oh di disinilah letak uh, yang menghasilkan setelah itu dia punya semangat eh, ini saya harus cari modal untuk nikah <laughs> maka dia semangat untuk mencarinya tidak bisa kalau cuma punya recehan kayak begini kan maka dia akan mencarinya. <clears throat> maka demikian juga dalam masalah masalah akhirat. Ya, masalah akhirat. Maka sama. Ya. <clears throat> maka ketika eh, maka orang itu akan melakukan sesuatu ketika dia tahu hakikat sesuatu. Ya, orang itu akan mencari ilmu agama misalnya ketika dia tahu pentingnya ilmu agama. Dia ya. dan dia tahu gimana cara mendapatkan ilmu agama, di mana tempatnya, gimanakah dan langkah-langkahnya. Dia tahu pentingnya, kemudian dia tahu ininya. Namun sekedar tahu belum tentu menggerakkan. Nah, harus ada himmatun nah, turqihi. Ada semangat yang menyebabkan dia akan meningkatkan diri. Ya, maka da, ketika dia tahu oh itu di situ ada ilmu, di sini manfaatnya ilmu. Ya, ya. Maka setelah itu kemudian dia semangat. Tapi kalau dia nggak semangat, ah, saya jadi orang bodoh saja nggak apa-apa. ya sudah. Maka tentang manfaat ilmu itu tidak ada gunanya kalau dia ada pupus semangatnya. Ah, saya jadi orang bodoh saja lah saya jadi orang awam saja lah Nah, nggak usah pintar-pintar. Nah, ya sudah, tidak akan ada giat untuk ya, meningkatkan kualitas. Ya, kemudian dikomentari hal ini fahuma amrani min ahami mayakunu. Maka ini dua perkara yang sangatlah penting. Ilmu pengetahuan pengetahuan yang akan menunjuki Anda jalan yang benar dan jalan jalan kebenaran dan jalan yang benar. Wahimatun aliyah dan semangat tinggi yang akan menaikkan Anda menaikkan Anda di durubil bil khair jalan-jalan kebaikan dan jalan-jalan keutamaan. Maka jika seorang itu punya pengetahuan namun tidak punya semangat untuk beramal, maka ilmunya itu akan jadi e, hujah yang menyudutkannya. Dan jika dia punya semangat yang tinggi tanpa tanpa ilmu, maka dia akan melakukan berbagai hal tersebut khobatal aswa. Ya, akan khob, e, khobto, akan ngawur sebagai ngawur sebagaimana ngawurnya al aswa eh, unta buta. Eh maka dia akan serampangan nah, dalam bahasa kita dia akan membabi buta semangat ya, semangat untuk eh, untuk mendapatkan sesuatu punya himmah membabi buta itu apa punya himmah semangat yang tinggi namun tidak ada ilmu yang membimbingnya maka dia akan melakukan berbagai hal secara membabi buta. Ya. Karena orang Indonesia akrab dengan babi, ya. Nah, maka jadinya membabi buta. Menjadi babi buta. Kalau orang Arab kenalnya onta, maka ya onta buta. Maka sebagaimana kita memerlukan ilmu yang manfaat, kita juga memerlukan semangat yang tinggi. Yang bimujibah dengan sebab semangat tinggi tersebut, orang itu akan menunaikan hak-hak yang wajib dia tunaikan. Ah, Al-mutahatimah hak-hak yang sebuah kewajiban menjadi kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Kemudian keindahan syariat kita yang bagus ini, syariat Islam, anaja dia datang dengan bimakarimil akhlak. Dia mengajarkan Islam mengajarkan akhlak-akhlak yang mulia dan akhlak yang luhur dan mengingatkan akhlak-akhlak yang jelek dan rendah. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Inna bu istuli utami masalihal akhlak." Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Dari Imam Ahmad, Bukhari namun tidak disahihnya namun di ada bul Dari Abu Hurairah dinilai oleh Al-Albani. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang paling eh, orang orang-orang di antara kalian yang paling aku cintai dan yang paling dekat duduknya tempat tinggalnya denganku pada hari kiamat yang paling baik di antara kalian akhlaknya dan, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seorang mukmin itu akan bisa meraih dengan sebab akhlak mulianya derajat orang yang saim al qaim yang setiap siang dia berpuasa, setiap malam dia sholat malam. Maka ada orang yang akhlaknya mulia namun ibadahnya lemah. Ya, puasa jarang-jarang, sholat malam juga kadang-kadang saja. Namun dengan sebab akhlaknya yang mulia itu dia bisa sederajat. Bisa mencapai derajat sama dengan derajat di sisi Allah yang didapatkan oleh orang yang setiap siang berpuasa, setiap malam sholat. Maka akhlak yang mulia adalah di antara hal yang diajarkan oleh syariat ini. Maka syariat ini mengajak pada adab yang sempurna dan akhlak yang luhur. Eh, akhlak yang luhur kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada sesama manusia. Dia adalah adab-adab yang penuh dengan kebaikan dan akhlak yang luhur. Luhur itu sama dengan tinggi ya. Luhur dalam bahasa Indonesia itu artinya tinggi. Tata jalla fiha maka akan nampak dengannya dengan akhlak tersebut kokohnya agama ini dan sempurnanya. Sempurnanya agama ini dan luhurnya agama ini. Dan bahasa Islam agama adalah agama yang penuh dengan sisi-sisi keindahan dalam akidah, ibadah, adab dan akhlak. Dan perkara ini, perkara adab dan akhlak, tatkala diremehkan oleh sebagian kaum muslimin. Kalau tidak boleh mengatakan banyak dari kaum muslimin, maka lemahlah, ya, melemahlah e, perhatian manusia kepada agama ini. Min hadil jihad dari aspek akhlak. Karena seandainya ahlul iman orang-orang yang beriman itu melaksanakan ya, mayatauhum ilaihi dinuhum apa yang E, diserukan oleh agamanya dengan menunaikan berbagai macam hak dan kewajiban, melakukan berbagai macam adab dan hal-hal yang indah dalam Islam. Wa barasat fihim hadhil khisal kemudian perkara-perkara ini akan nampak jelas di tengah-tengah orang yang beriman. Wa dhaharat dan akan nampak jelas di tengah-tengah orang beriman hadhil khilal, khilal sama dengan khisal. Perkara-perkara ini Mistaya ini akan jadi gerbang yang sangat penting, gerbang dakwah yang sangat penting. Dituhuli hadad din agar orang masuk ke dalam agama ini. Dan dulu dan telah lewat di masa silam umat Islam pernah mengalami satu masa atau beberapa masa manusia masuk ke dalam agama ini bergelombang-gelombang, berkelompok-kelompok. Bukan cuma satu, kemudian satu, kemudian satu, namun kelompok demi kelompok. Min jihad dikarenakan mereka melihat ahladin, din, bahasanya kaum muslimin itu memiliki akhlak yang sempurna, adab yang indah, dan interaksi yang baik. Fi jamil jawanib, dalam semua aspek. Dan aku telah baca satu perkataan yang disampaikan oleh Abdul Aziz Ibnu Bas rahimallahu wa askanul jannata yuksimu fiha billah. Beliau bersumpah dengan nama Allah dalam perkataannya tersebut dan mengatakan, kaum muslimin hari ini, bahkan dunia seluruhnya sangat membutuhkan penjelasan tentang agama Allah dan menampakkan sisi indah agama Allah yaitu Islam, menjelaskan tentang hakikat Islam. Maka demi Allah, ini sumpahnya, seandainya manusia hari ini di masa ini eh, mengenal Islam dan seandainya manusia sedunia ini mengenal Islam secara hakiki, niscaya mereka akan masuk ke dalam Islam dengan berkelompok-kelompok pada hari ini sebagaimana mereka masuk ke dalam Islam berkelompok berkelompok-kelompok setelah Allah e, memberikan nikmat kepada Nabi-Nya berupa menaklukkan kota Mekah alaihi salatu wassalam. wallahi demi Allah benar apa yang beliau katakan wa dan benar apa yang beliau sampaikan. Aku pernah berjumpa seorang, ya, beliau menyampaikan pengalamannya, berjumpa seorang dari India, min ahli India orang India yang masuk uh, ber, masuk Islam melalui dakwah beliau lebih dari seribu orang Hindu. Kuluhum semua mereka masuk Islam satu persatu. Artinya beliau tidak mendakwai dua orang sekaligus. Namun dakwah yang beliau sampaikan itu bersifat individual, satu persatu. Maka cara beliau dalam dakwah eh, anak indah ilma menjahit. Beliau punya penguasaan yang baik tentang sisi-sisi indah agama ini. Adab dan kesempurnaan agama ini. Maka jika beliau menjumpai salah satu orang beragama Hindu dan beliau yang memilih-milih biasanya memilih-milih orang yang beliau lihat ya, sedang galau Al-ilham wal gham wal huzn. Ada orang Hindu lagi galau. Eh, <clears throat> ya, terkena ham, ham itu susah memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Gham itu susah memikirkan sesuatu yang sedang terjadi. Wal huzn dan memikirkan sesuatu yang telah terjadi. Au yara annahu fi muskilatin muayyana atau uh, atau dia eh, beliau lihat kalau orang tersebut sedang dalam problem tertentu ya, yang dia duduk sendirian ya. maka beliau ini yang uh, seorang dai yang ditemui oleh Syekh Abdul Razak ini kemudian akan duduk menemaninya dan menanyakan tentang kabarnya menanyakan tentang masalahnya ya. kemudian di sela-sela itu dia bisa masuk dan dia sampaikan padanya beberapa sisi keindahan Islam Eh, dia ini berkata kepadaku, sebenarnya banyak dari mereka mereka cukup seperempat jam atau setengah jam al aksari takdir ya, maksimalnya cukup setengah jam. Wajiblah hukum sebutkan satu persatu padanya sisi keindahan Islam ini. Dan setelah setengah jam paling banter, paling lama setengah jam, orang tadi akan dan bertanya kepadaku, bagaimana cara untuk masuk Islam? Apa jalan untuk bisa menjadi seorang muslim? Maka kemudian beliau tawarkan Islam padanya dan dia pun masuk Islam. Maka inilah kita umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh, bihajatin memerlukan eh, kita perlu untuk mengetahui yang pertama kali sisi keindahan eh, dari agama kita ini. Kemudian kita pun mengamalkannya dalam bentuk uh, kalau dalam bahasanya nanhal min ma'inihi kemudian kita minum dari mata air mata air Islam yang airnya adalah air yang segar wa maurid dan sumber air yang airnya sofi jernih dan saat eh, dan seandainya Islam itu adalah eh, naungan natafaya maka kita bernaung di bawah naungannya Ya, seandainya Islam itu bagikan air nartawi dari kata-kata rawa eh, ya rawa artinya hilang dahaga royan nartawi dan kita menghilangkan dahaga min dulalihi air segarnya ya, artinya nata adab bi ya adabil Islam kita praktekkan adab yang diajarkan oleh Islam kita perhatian dengan akhlak yang diserukan oleh Rabbul Alamin. Dan kita merasa bahasanya akhlak ini adalah perkara yang diserukan oleh pencipta alam semesta Rabbul Alamin. Dat yang maha bijaksana, Al-Alim. Dat yang maha mengetahui tentang makhluknya. Fanak tamir, kemudian kita pun melaksanakan perintahnya. Melaksanakan perintah, nak tamir. Wanam tasil dan kita mentaatinya. Wanutik dan mentaatinya dan kita eh, kita taat kepada Allah dan eh, seiring kita berharap untuk mendapatkan pahala dari Rob kita dan berharap mendapatkan janjinya yang mulia bagi siapa saja yang melaksanakan perintahnya tanpa wa ta'ala berupa berbagai macam hak dan kewajiban. Wala buddha eh, enam tabih dan tidak boleh tidak kita harus memperhatikan poin ini yaitu ketika kita menunaikan hak-hak ini dan melaksanakannya maka itu adalah karena taat kepada Allah dan karena mencari pahala di sisi Allah. Wantidor dan menunggu apa yang Allah janjikan di dunia dan di akhirat berupa balasan yang segera dan nikmatnya yang tertunda itu nikmat surga. Ina manuta'imukum liwajihillah eh, maka seorang mempunyai akhlak mulia dalam bentuk membantu memberi makan kepada orang yang membutuhkan makanan dan itu liwajihilah semata-mata karena wajah Allah, kami tidak menginginkan dari kalian balasan, bukan pula ucapan terima kasih. Nah, maka ini poin penting yang uh, yang lainnya yang beliau sampaikan adalah ketika kita beradab, beretika, ya, bermuamalah yang baik dengan manusia, ya, berinteraksi yang baik dengan orang, ingat niatkan itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar ya karena tuntutan bersosialisasi ya. Nanti kalau nggak seperti itu ya nanti tidak punya kawan. nggak ada pahalanya kalau semacam itu. Ya. Ya, kenapa mengakarkan diri dengan orang? Kenapa ya, suka senyum? Ya, supaya punya kawan begitu saja. Kalau cuma semacam itu, ya, ya ada nilainya. Maka seorang Muslim haruslah ketika dia berakhlak mulia, ketika dia berinteraksi yang baik dengan orang lain, niatnya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa iyyaka an takuna fil birri Maka uh, waspadalah hindarilah eh, sikap dalam masalah kebaikan eh, musawiman musawiman eh, uh, eh, tawar menawar eh, Janganlah menjadi orang yang tawar-menawar dalam amal kebajikan. Apa itu yang dimaksud dengan tawar-menawar dalam berbuat baik? Lanuti ti'ilah bimuqabil. Tidak mau memberikan amal kebaikan eh, kecuali jika ada kompensasinya. Ida wusil tawasolta. Jika eh, wusil eh, wusil tawasolta. Jika Anda disambung maka Anda mau menyambung hubungan dengan orang lain. Namun In kutita kota Eh, kalau diputus hubungan maka anda akan memutus hubungan. Ada salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang pada Nabi dan lapor, wahai Rasulullah, sebenarnya aku punya kerabat. Aku sambung mereka, namun mereka putus hubungan, memutus hubungan dengan. Aku berbuat baik kepada mereka, mereka berbuat jelek kepada aku. Ahlumu anhum, aku sabar dengan, uh, aku sabar uh, dengan Eh, perbuatan mereka yang menyakitkan dengan uh, ucapan mereka ucapan yang jelekit dengan omongan yang pedas komentar yang tidak enak aku sabar sabar namun jahaluna alia terus saja mereka usil denganku terus saja mereka ngolok-ngolok nyaci maki eh, komen-komen yang bikin panas telinga Maka lihat bagaimanakah komentar Nabi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah membimbing orang tersebut untuk menyikapi kerabatnya dengan memutus hubungan yang tercela. Padahal mereka putus hubungan, memutus hubungan dengan orang ini. Namun Nabi ajari sahabat ini untuk menyambung mereka meskipun memut mereka memutusnya dan beliau ingatkan dengan pahala Allah Subhanahu wa taala dan besarnya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau katakan, maka Nabi katakan lain kunta kama kulta. Jika benar apa yang Anda katakan, engkau berbuat baik meskipun dia berbuat jelek. Faka'ana matusifuhum al Maka seakan-akan engkau eh, masukkan, engkau sumpalkan ke mulut mereka al-mal. Eh, mal itu adalah eh, tanah atau pasir eh, atau bara api Eh, yang digunakan untuk eh, memanggang roti eh, atau untuk memanggang sesuatu di dalamnya. Ya, boleh jadi dia adalah ya, apa? Ya, bara api, boleh diartikan bara api karena bisa dimaknai jumar bara api yang untuk membakar sate atau untuk yang lainnya. Nah, boleh juga diartikan pasir panas untuk kemudian menggoreng sesuatu. Ya. E, kalau untuk goreng kacang goreng ya, di tempat kita pakai pasir, ya, pasir dimasukkan e, e, pasir ke wajan panas nanti kemudian kacang dimasukkan sana untuk jadi kacang goreng. Maka pasir panas yang di situ dalam hal ini kacang itu dimasukkan ke sana itu juga bisa disebut almal maka mal itu bisa sebutan untuk pasir panas yang untuk memasak sesuatu dimasukkan ke pasir itu. Ya, demikian juga bisa artinya bara api. Walayzalu ma'aka ma'aka minallahi zahirun dan terus menerus bersamamu penolong dari Allah Subhanahu wa taala alaihim untuk mengalahkan mereka madum ta'ala dalik selama engkau seperti itu Wadukulan maka kemudian masuk pada topik utama setelah tautiah pengantar di atas. Maka di antara hak yang penting yang diajarkan oleh agama ini adalah hukum kibari sini. Adalah hak orang-orang yang sepuh. Orang yang sepuh di sini bersifat umum, baik dia statusnya bapak, kerabat, tetangga, muslim, atau bukan non-muslim. Maka usia tua dan beruban karena tua itu punya hak yang syariat itu mengajarkan kita untuk menjaga dan memperhatikan dan menunaikan hak tersebut. Terdapat dalam hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Musa al Asyari radhiallahu anhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min ijlalillahi di antara bentuk menghormati Allah, memuliakan Allah adalah memuliakan tiga jenis manusia. Ikrami Syaibah al-muslim memuliakan orang yang sudah beruban dan dia adalah seorang muslim. Itu orang yang sepuh. tapi bukan sepuh emas, sepuh peraknya, nah, sepuh dalam artian tua. Saya tidak eh, tidak saya terjemahkan dengan orang tua supaya tidak rancu dengan al-walid. Ya, ya, tidak rancu dengan bapak ya, dan ibu. Kemudian yang kedua adalah memuliakan hamil Quran, penghafal Quran ghairil ghalifihi wal jafi anhu. Dan dia adalah penghafal Quran yang baik dan penghafal Al-Quran yang baik bukanlah orang yang hulu. Ya, hulu terhadap Al-Quran bukan pula orang yang jafa, orang yang kurang ajar terhadap Al-Quran. Ya, hulu dalam Al-Quran di sini mencakup dua hal. Hulu dalam eh, dalam eh, mengamalkan isinya ataupun hulu dalam cara membacanya. Maka dua-duanya tercela ya, ada orang yang hulu dalam mengamalkan isinya ya, tentu ya, mengamalkan isi Al-Quran dia hafal Al-Quran dan mengamalkannya namun dia hulu hulu berlebihan dalam masalah ya, menjalankan isi Al-Quran dalam sholat hulu dalam yang lainnya atau hulu dalam membacanya ya, ya, dia berlebihan dalam uh, terlalu over dalam masalah uh, masalah makhot, masalah sampai dia menyusahkan dirinya sendiri. Ya, karena hulu dalam makhot tercela. Meskipun tanpa makhot juga tercela ya. Nah, non hulu dalam makhot juga tercela. Ada orang yang hulu dalam makhot, masya Allah baca Quran itu susah sekali. Lidahnya itu uh, kasihan sekali kayaknya. Namun tidak pula orang yang jafi anhu jafa orang yang kurang ajar terhadap Al-Quran Kurang ajar dalam arti tidak mengamalkan isinya ya, atau kemudian seenaknya ya, dalam membacanya. Kemudian yang ketiga adalah memuliakan di sultanil muqsid, ya, penguasa yang adil. Maka menghormati mereka adalah bagian dari memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin seorang itu menghormati tiga jenis orang ini, maka berarti dia kadar pemuliaannya kepada Allah semakin tinggi orang itu semakin seenaknya dengan tiga jenis manusia di atas, maka kadar pemuliaannya kepada Allah itu rendah. Maka tiga orang ini memuliakan mereka adalah bagian dari memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal memuliakan Allah adalah ajalul matalib. Eh, adalah hal yang dituntut kepada kita. Eh, satu hal yang diperintahkan eh, satu eh, hal yang diperintahkan dia adalah ajalul yang paling mulia dari hal yang diperintahkan. Wa anbalul maqasid dan tujuan yang paling mulia. Maka taksir fi hadzal wajib. Maka tidak ke eh, ya, taksir ya, seenaknya dalam dalam kewajiban ini, kewajiban untuk memuliakan tiga orang di atas. Berarti adalah taksir kecerobohan dalam memuliakan Allah. Karena Rabbul Alamin, karena Allah Subhanahu wa taala mengajak Anda lihat al-amri untuk melakukan hal ini karena di dalamnya terdapat kebaikan, kemaslahatan, satu hal yang baik, sempurna dan satu hal yang indah. Maka jika Anda ceroboh, maka kecerobohan Anda adalah dha'fun fi eh, eh, maknanya adalah lemahnya semangat Anda untuk memuliakan Allah Rabb semesta alam. Wa qiyamuka bihadzal ikram huwa min ijlalika li rabbil alamin. Jika kita, jika Anda memberikan pemuliaan pada tiga jenis manusia di atas, maka itu adalah bagian dari memuliakan Rabb semesta alam. Maka lihatlah kedudukan yang tinggi dan kedudukan yang tinggi yang diberikan uh, Allah tatabawaha hadal haku yang dimiliki oleh hak ini yaitu hak di sini, hak orang sepuh eh, di syaibatil muslim orang-orang yang memiliki uban dan dia adalah seorang muslim. Bahkan terdapat dalam hadis yang sahih Nabi kita sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Laisa minna bukanlah di antara bukanlah bagian dari kami orang yang tidak menghormati orang tua dan sayang dengan yang muda. Diatkanlah Tirmidzi dari Anas. Maka orang yang tua, orang yang sepuh itu memiliki hak penghormatan dan penghormatan. Dia memiliki kedudukan dan martabat. Walau sya'nun, dia juga punya martabat yang wajib untuk dijaga dan diperhatikan. Maka siapa yang tidak menghormati orang yang orang yang sepuh, orang yang tua, maka dia bukanlah bagian dari kita kaum muslimin. Yang dimaksud bukan bagian kita, artinya orang yang tidak menghormati orang yang tua, tidak menghormatinya, tidak mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak di atas jalan Nabi dan sunnah Nabi Shallallahu Wasallamu Alaihi. Kemudian hak orang tua ini, hak orang yang sepuh ini akan semakin besar dan besar dari sisi mahtafabihi faktor-faktor yang melingkupinya. Maka jika dia adalah orang yang sepuh kemudian ditambah dia adalah kerabat, maka dia punya dua hak, hak kerabat plus hak kibarusinni, hak orang yang sepuh. Jika dia tetangga, ya, maka jika orang sepuh itu tetangga, maka di samping dia punya hak karena orang yang sepuh, dia punya hak sebagai tetangga. Jika dia muslim, maka di samping Eh, dia memiliki hak karena dia sepuh, dia punya hak sebagai seorang muslim, hakul Islam. Jika orang yang eh, orang yang sepuh tersebut adalah bapak atau kakek, maka haknya lebih besar lagi. Jika al-musin, al-musin, al-kabir, kabirusin ini sama maknanya. Orang yang, eh, orang yang lanjut tadi non muslim maka dia tetap punya hak sebagai orang yang sepuh. Ya, karena syariat Islam mengajarkan kita untuk menjaga hak orang yang sepuh meskipun dia non muslim. Dan boleh jadi ketika kita menunaikan hak orang sepuh yang non muslim, perhatian kita dengan haknya itu akan bisa menjadi sebab orang sepuh ini masuk Islam. Di fase-fase akhir kehidupannya dan di fase dekatnya dia meninggalkan dunia. Maka karena akhlak seorang muslim yang demikian menghormati orang yang sepuh, meskipun dia orang kafir, maka dia lihat betapa sama hata din. Toleransi dari agama ini. Kemudahan dari ya, ya toleransi dari agama ini. Ada jumpai dia menjumpai seorang muslim yang menunaikan haknya. Hak sebagai orang yang sepuh. Dia akan melihat bagaimana lembut dan mulianya dan indahnya Islam. Apalagi jika dia menyaksikan bahasanya hak dia sebagai orang tua eh, dan orang yang lanjut usia ternyata disia-siakan dalam agama batin ya, eh, Disia-siakan oleh orang-orang yang beragama dengan eh, yang beragama sama dengan agamanya. Disia-siakan oleh agama palsu yang dia tumbuh besar dalam agama tersebut dan dia hidup dalam agama itu. Namun ketika dia ketemu dengan anak muda yang muslim, ternyata sangat menghormatinya. Faidhulu fidinil Islam. Maka ini bisa jadi sebab dia masuk Islam. Disebabkan uh, akhlak yang mulia ini. Perkara yang sangat bercahaya. Aladhi ayanahu. Yang dia lihat dengan mata kepalanya. Pada saat du'i ahad al hak, hak dia sebagai orang yang lanjut usia ini telah disia-siakan. Baik namun, namun, uh, namun di sisi yang lain idza du'i ahadal hak jika hak ini disia-siakan oleh seorang muslim anak muda muslim untuk menyanyikan hak orang yang sepuh tidak memiliki penghormatan dengannya maka boleh jadi qad yahulu dzalika bainahu wa baina taqabbuli hadaddin itu bisa menjadi penghalang orang ini bisa menghalangi dia untuk masuk untuk menerima agama Islam Wahada malhadun dan ini adalah satu catatan penting. Labuda min riayatihi yang harus diperhatikan. Eh, bahasanya kita seorang muslim ya, menunaikan hak orang sepuh meskipun dia non muslim. Dan jangan kira itu tidak bermanfaat. Ya, boleh jadi sangat bermanfaat. Bisa jadi itu adalah bisa termasuk dakwah bin akhlak. Adalah bagian dari dakwah mendakwahkan Islam dengan akhlak. Eh, walina ta'amal dan marilah kita renungkan satu kisah yang menakjubkan yang diatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari Usamah binti Abi Bakar. Dia mengatakan tatkala Rasulullah SAW sudah berada di, di tua. Ya, ya, di, di tua itu ya, kalau di masa Nabi eh, dia, di sini di, di, di tua ini ada satu sumur. Ya, ketika Nabi eh, di acara Fatul Mekah beliau ya, berhenti dulu di sini. Kemudian membagi pasukan di sini. Ada yang masuk masuk Mekah lewat sana, ada yang lewat sini, ada ada kemudian beliau bagi pasukan yang mau uh, masuk kota Mekah menjadi tiga pasukan. Beliau bagi di di tua. Ada yang lewat sebelah sana, ada lewat tengah, ada lewat uh, ada yang lewat barat, ada yang lewat tengah dan ada yang lewat timur. Itu pembagiannya di di tua. Di di tua ini ada sumur. Dan dia nama untuk sumur. <clears throat> Nah, eh, di tua ketika itu posisinya ya di luar kota Mekah, ya, udah pinggiran, udah mau ya, ya di sana sudah pokoknya setelah itu Mekah. Kalau sekarang ya e, nama daerahnya namanya Jarwal, dia masuk Mekah. Bahkan sekarang masuk proyek Masjidil Haram di tua ini. Nah, kalau dulu pinggiran Mekah, nah, sekarang masuk Eh, masuk komplek eh, perluasan eh, proyek proyek perluasan Masjidil Haram yang sekarang. <clears throat> Maka Abu Quhafah berkata kepada putrinya yang merupakan anaknya yang paling kecil, "Ayah bunaya, wahai anak perempuanku, idhari bi ala abiku, abi abi kobis atau abi kubais. Wahai anak perempuanku, naikkan aku tuntun aku untuk naik ke gunung Abil Kubais atau Abil Kubis. Kalat wakat kufa basoru dan dia telah buta. Kufa basoru artinya buta. Maka kata Asma binti Abi Bakar ini kata Asma binti Abi Bakar uh, atau kata si anak fa asraf tubihi alaihi maka aku tak kutuntun Abu Kuhafa sehingga bisa naik di atas Jabir uh, eh, Abi Kubais. Fa'asraftu maka aku naik di atasnya. Kemudian Abu Kuhafa yang sudah tua dan buta ini mengatakan, Wahai anak perempuanku, ma dataraina?" Setelah kita berada di sini, apa yang kau lihat? Eh. Dia tidak kemudian nyuruh, kamu naik ke sana ya naik gunung sana ya bukit lah semacam itu sebenarnya nggak begitu tepat kalau disebut gunung dalam bahasa kita ya, karena gunungnya orang Arab tuh bukit ya eh, gunungnya orang Arab tuh bukit <clears throat> bukit dalam bahasa kita nggak ada gunung seperti merapi itu nggak ada ya. yang tinggi sekali ya. <clears throat> yang disebut jabal gunung dalam eh, bahasanya orang Arab itu kalau dibawa ke Indonesia itu bukit untuk orang Arab itu disebut dah jabal, dah gunung. Maka kalau bahasa kita itu gunduan, ah sana bukit gitu, kan? Iya. Boleh jadi tempat kita cuma eh, gunduan eh, rumah rayap gitu. Uh, itu wah ini ini tal tal bukit. Apa yang kau lihat? Maka anak perempuannya mengatakan aku melihat hitam-hitam yang berkumpul. Ya, maka sang ayah mengatakan itu kuda, kumpulan kuda. Khail itu jamak ya. Qalat wa rajulan yas'a baina dzalika sawat mukbilan wa mudbiran. Dan aku melihat ada satu sosok orang yang berjalan di antara hitam-hitam tersebut bolak-balik, mundar-mandir, datang dan pergi. Wahai anak perempuanku itu adalah wazi. Wazi itu murul al khail ya, wa yataqaddam ilahi. Itu pimpinannya yang memerintahkan kuda-kuda ini dan berada di depannya. Sumakalat kemudian uh, anak perempuan ini mengatakan, wallahi, kot wallahi intaswa asawa. Ya, Nabi bagi pasukan nanti tua. Maka kelihatan dari situ uh, pasukan berkudanya Nabi, kemudian uh, dan demi Allah hitam-hitam tersebut telah tersebar. Maka Abu Kahfa mengatakan, Wallahi demi Allah, jika kuda-kuda tersebut telah bertolak, maka e, cepatlah bawa aku ke rumahku. Maka aku pun inhatat, maka si anak pun dan turun bihi dengan menggandeng bapaknya. Namun ternyata sebelum sampai rumah dia sudah ketemu pasukan berkuda. Wa talakahu al khail qabla ayasila ila Baytihi. Dia telah berjumpa dengan pasukan berkudanya Nabi atau kaum muslimin sebelum sampai ke rumahnya. Dan uh, anak perempuan dari Abu Kuhafa yang paling kecil ini di lehernya punya kalung min warik dari perak. Maka ada seorang yang mendekati Abu Kuhafa, kemudian uh, menarik mencabut kalung tadi dari leher uh, anak perempuan itu. Kalau falam kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata maka kalau Rasulullah masuk ke Mekah dan masuk ke Masjidil Haram, datanglah Abu Bakar dengan membawa ayahnya yaitu Abu Kuhafa. Maka tatkala Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam melihat Abu Kuhafa orang tua buta dibawa oleh Abu Bakar ke masjid, maka Nabi menegur dan menyalahkan Abu Bakar. Ya, hal ya, seharusnya ya, dan ini adalah kalimat yang agak kasar hala itu. Hal seharusnya uh, ya, eh, tarokta syekha kau biarkan orang tua ini fi baitih di rumahnya. Hatta akuna anak atihi fihi. Sehingga aku sendiri yang datang ke rumahnya. Maka Abu Bakar beralasan, Wahai Rasulullah, wa ahaku ayam sya'ilaik. Wahai Rasul, dia ayahku inilah yang lebih berat untuk berjalan ke tempatmu. Daripada engkau berjalan ke tempatnya. Kal sahu baina yadayhi. Kemudian Nabi mendudukkan Abu Quhafah di hadapan beliau. Kemudian beliau mengusap dadanya dan mengatakan masuklah Islam. Maka dia pun masuk Islam. Dan Abu Bakar e, membawa ayahnya Abu Quhafah untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan rambut kepalanya seakan-akan sahoma karena putih semua. Dan Rasul pun mengatakan ubalah e, hada min syarihi ubahlah uh, warna rambut atau uban orang ini nanti lafat yang lain wajan ibu asawat Nabi pesan dan hindarilah warna hitam. Ubah ubannya, namun jangan gunakan warna hitam untuk mengubah ubannya. Fumakoma Abu Bakar kemudian berjulah Abu Bakar dan uh, dia memegang uh, tangan saudarinya yang paling kecil. Kemudian eh, eh, nampaknya berdiri dan berkata di hadapan kaum muslimin. Ansudu billahi wal Islam. Ya, aku meminta kalian dengan nama Allah dan Islam, tahu ke ukhti. Ya, siapa yang ngambil kalung saudariku? Tolong dikembalikan. Falam yujibu ahadunum tidak ada satupun uh, yang kemudian me memberikan respon dan jawaban. Akhirnya uh, Abu Bakar mengatakan pada saudarinya, ya ukhayyah ihtas, ihtasibi tauki, ya, hilahkanlah kalungmu hilang. Nah. Diatkan rawahu muhtasaran uh, eh, dan dilihatkan Imam Ahmad secara ringkas namun dari jalur Anas dengan redaksi yang agak berbeda. Kalau tadi hala tarokta syekha fi baitihi, maka kalau dalam versinya Anas, hala akarokta syekha fi baitihi. Tidakkah engkau biarkan orang tua ini tinggal di rumahnya? La atainahu. Ya, nanti kita yang akan mendatangi beliau takrumatan di Abi Bakar dalam rangka memuliakan anaknya Abu Bakar. Fa'ayu waqa'in yakunu lihadil kalimah fi nafsi. Maka eh, Eh, betapa hebatnya pengaruh yang di, yang ditimbulkan oleh kata-kata ini hala tarokta syekha fi baitihi hatta akuna atihi fihi dalam jiwa dan betapa pengaruhnya eh, wa ayu asaran yakunu laha fil qalbi dan betapa hebatnya pengaruh dari kata-kata ini dalam hati inna demikian uh, eh, wallahi demi Allah kalimat di atas itu membuka hati sehingga hati itu terbuka misra'aihi kedua lembar pintunya. Ini, maka pintu ada yang punya dua dua daun pintu dan ada model pintu yang punya e, dua daun pintu. Maka ketika pintu yang punya dua daun pintu itu terbuka kemudian dua-duanya terbuka semua yang ini ditarik ke kanan ini yang kemudian ke kiri sehingga terbuka lebar-lebar ini namanya e, terbuka ala misraihi. kalau dalam bahasa kita ya terbuka selebar-lebarnya. Sehingga menjadikan kalimat di atas, kata-kata di atas menyebabkan orang tersebut hati itu menerima dan lapang untuk menerima ajaran. Oleh karena itu bersegeralah dia menuju Islam tanpa bimba Maka ketika dikatakan masuk Islam lah, maka dia pun langsung masuk Islam. Ini pengaruh dari kata-kata yang sangat luar biasa yang Nabi katakan. Bentuk penghormatan Nabi yang luar biasa kepada orang tua ini. Bahkan seandainya orang tua seorang itu bukanlah muslim, maka syariat mengajarkan kita untuk tetap menunaikan haknya. Meskipun dia sudah non-muslim, mengajak agama kepada kekafiran. Sudah non-muslim, mengajak kepada agama kekafirannya. Sebagaimana firman Allah, wa in jahadaka. Jika keduanya memaksamu, bahkan mengajaknya dengan cara paksaan untuk menyekutukanku dengan sesuatu yang Ya, engkau tidak punya ilmu kalau itu adalah menjadi sekutu dan tandingan untuk Allah. Fala huma, jangan taati. Namun, wasahib huma dunya Namun sikapilah, pergaulilah keduanya di dunia dengan pergaulan yang baik. Ya, maka tetap memberikan hak orang yang lebih tua dan hak orang tua. Dengan diperlakukan dengan cara yang baik padahal dia sudah kafir mengajak kepada kekafiran, bahkan mengajaknya dengan jalan-jalan yang cara-cara yang keras. Bukan dengan cara-cara yang lembut, namun dengan cara-cara yang keras. Nah, meskipun demikian, ya, Allah tidak memerintahkan untuk durhaka. Allah perintahkan untuk tetap berbakti, namun bakti kepada orang tua yang kafir itu cuma semata-mata di dunia. Setelah dia meninggal dunia, maka tidak ada lagi bakti untuknya. Selama dia hidup, maka ada kewajiban bakti bakti yang cuma selama di dunia, fit dunia. Falam yakun maka Allah tidak mengatakan jika keduanya memaksamu untuk melakukan kemusyrikan, fa'uqahuma. kedua keduanya. Menurut Allah cuma mengatakan jangan taati. Namun tetap di sisi yang lain pergaulah dengan baik. Demikian juga jika uh, ayah seorang muslim itu itu orang yang meninggalkan sholat atau orang yang fasik suka judi, suka mabuk mabuan maka tetap ya, hak sebagai bapak dan hak sebagai orang yang lebih tua itu tetap ada. Sebagian anak yang mengedepankan emosi, ya, maka pinginnya tidak mengakui dia sebagai bapaknya. Nah, karena betapa rusaknya bapaknya. Maka tetaplah orang tersebut harus uh, punya yu'a, yu'amal disikapi dengan sesu, uh, bimujib karena hak ini dalam rangka menunaikan haknya dan sisi yang lain dalam rangka taklifan biqalbihi eh, mengambil hatinya meskipun bapaknya itu udah mendeman wedoan eh, pokoknya moli lima lengkap itu bukan alasan untuk wah ini bukan bapakku lah saya nggak mau menyikapinya sebagaimana sikap seorang bapak kepada eh, seorang anak kepada bapak demikian semangat sebagian orang semangat anti maksiat pada sebagian orang Numan ya, beliau mengatakan tidak. Yang kafir saja tetap sahib di dunia ma'rufah. Ya, apalagi yang tidak. Dan apa perlunya kita tetap baik dengan wah kayak gini apa perlunya? Dia katakan mu'atan hakihi dalam rangka menunaikan hak dia, hak dia sebagai orang tua, hak dia sebagai orang yang lebih tua. Ditambah taklifan bi qalbi dalam rangka dakwah. Dan mereka mengambil hatinya. Nah, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadanya kembali kepada kebenaran dan jalan yang benar. Dan di, di, pada waktu yang bersamaan seorang anak ini tetap berusaha untuk memberikan nasihat kepada orang tuanya yang fasik. Tentu biadabi. Eh, nasihat tersebut eh, disampaikan dengan penuh etika, penuh sopan santun. Eh, Biduni ta'alin alaihi. Jangan kemudian nasihat yang menggurui. Jangan nasihat yang menggurui. Ya, nasihat yang kesannya adalah sombong kepada orang tua. Sok lebih besar daripada orang tua. Watarafu dan sombong pada orang tua. Tunaikan haknya. Ya, ya, kemudian nasihat tetap dijalankan namun Catatan penting nasihatnya jangan nasihat yang menggurui. Ini orang tua dan orang yang lebih tua. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa taala memberikan nikmat kepadanya dengan hidayah dan berikan taufik kepadanya untuk bisa istiqomah di atas Islam. Wa ala kulli maka kesimpulannya maka agama kita adalah dinul ma'ruf, agama yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan sikap lapang, mengajarkan sikap lembut, adil, kemudian menunaikan hak, ya, wal qiyam biha melaksanakan hak, memberikan setiap orang yang punya hak haknya masing-masing. Ya, syariat kita mengajarkan untuk menunaikan hak orang yang lebih tua, wari ayatihi dan memperhatikannya. Meskipun dia bukan muslim, maka bagaimanakah jika orang yang lebih tua tadi ada seorang muslim? Dan bagaimanakah jika dia orang yang lebih tua, muslim dan tetangga? Apalagi jika ditambah satu lagi, kerabat masih punya bau-bau darah dengan dia. Maka bagaimana lagi ternyata dia adalah kerabat yang paling kerabat. Yaitu bapak dan ibu sendiri. Maka tidak harus dilakukan haknya lebih besar lagi. Bahkan eh, <clears throat> eh, ina eh, ina hada min min qurab. Bahasa menunaikan hak ya, semacam ini adalah termasuk amal ibadah yang sangat luar biasa. Sarana yang paling ajal yang paling mulia di untuk mendapatkan ridha Allah Ya, dan untuk hilangnya kesusahan dan dimudahkannya berbagai macam urusan. Ya, dalilnya adalah kisah tiga orang yang bertempat dalam gua Ghar satu gua di dalam eh, di gunung. Lalu mereka memasukinya karena mau bermalam. Fan hadarat, maka turunlah satu batu besar dari gunung kemudian menutup pintu gua tersebut. Akhirnya masing-masing dari mereka bertawasul dalam doanya dengan menyebutkan amal soleh. Maka salah satu dari mereka wasilahnya adalah dia bertawasul dengan menyebutkan kalau dia adalah seorang yang menunaikan hak ya, hak yang besar ini ya yaitu hak orang tua dan dia riayah dia memperhatikan al matlab an nabil eh, satu <clears throat> hal yang diperintahkan hal yang sangat mulia itu berbakti dengan orang tua ya, di mana dia berdoa dalam tawasulnya dalam dia mengatakan ketika dia bertawas dengan amal solehnya, ya Allah, aku memiliki uh, bapak dan ibu yang keduanya adalah Syekhani Kabirani, sudah sangat tua, lanjut usia, sangat tua, tua dan sangat tua. Dan aku tidaklah uh, memberikan uh, minuman susu sebelum keduanya ahlan wala malan. Tidak kuberikan kepada istriku, tidak pula kepada budak-budakku. Malan di sini artinya budak. Ya, Fa'an abi fi bisa yauman maka pada satu hari aku itu terlalu jauh untuk mencari sesuatu. Itu mencari kayu bakar dalam riwayat yang lain dijelaskan demikian. Falam urih maka aku tidaklah pulang menemui keduanya sampai keduanya telah tidur. Maka kemudian kuperah untuk keduanya robuk. Ya, robuk itu adalah ya, perahan eh, eh, ya, susu perah di sore hari. Dan di masa orang ini Eh, minum susu itu sudah sudah kebutuhan pokok apa? Sudah memenuhi kebutuhan pokok. Maka kebutuhan pokok, maka makanan pokok itu bisa jadi beras, bisa jadi gandum, dan bisa jadi susu. Nah, di zaman ini ya, minum susu itu adalah ya, makanan pokok. Maka makanan malam itu kalau dalam bahasa bebasnya. Rebuk di sini, susu malam di sini sama dengan makanan malam. Maka telah kujumpai keduanya dalam keadaan tidur dan aku tidak ingin aku memberikan susu sebelum keduanya kepada istriku ataupun budak-budakku. Maka aku tetap ya, di situ dalam keadaan gelas itu di tanganku. Aku tunggu bangunnya keduanya sampai terbitlah fajar. Lalu keduanya bangun, kemudian keduanya minum jatah susu malamnya. Ya Allah jika aku lakukan hal ini karena mengharap wajahmu Maka hilangkanlah kesulitan yang kami hadapi ini Yaitu batu besar ini Maka geserlah batu besar itu maka itu adalah uh, fakana maka berbakti kepada orang tua adalah sebab penting untuk hilangnya kesusahan dan dimudahkannya segala urusan. Yeah. Hadis ini jadi dalil berbakti kepada orang tua ada sebab efektif untuk uh, hilangnya kesusahan dan mudahnya urusan. Ya, demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.